Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrullah. Kita melanjutkan kajian kita dari kitab Siam pada hadis yang kesembilan insyaallah taala. Nah, namun sebelumnya kita membacakan kembali hadis yang kedelapan yaitu dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr muttafaqun alaihi wa lit-Tirmidzi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan al-fitr yakni berbuka. di sini dalam Bukhari Muslim dan di dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman yakni hadithul qudsi Allah taala qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling menyegerakan berbukanya Naam Hadis ini barakallahu fikum adalah hadis yang muttafaq ala sihatihi disepakati kesahihannya bahkan di dalam Bukhari Muslim sebagaimana yang kita dengarkan dari apa yang dinukilkan oleh penulis Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dan ini adalah merupakan penyelisihan terhadap Yahudi penyelisihan terhadap Yahudi sebagaimana pada hadis yang telah di, kita bacakan dari syarah Syekh Abdul Qadir rahimahullahu taala yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Ibnu Majah juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazalu dinu zahiran ma ajjalan nasu al fitr lianna al yahuda wan nasara yuakhirun senantiasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam agama ini menang dan unggul selama manusia menyegerakan berbukanya karena Yahudi wan Nasara mengakhirkannya. Nah, ada hal yang perlu kita tambih dari riwayat yang diriwayatkan Imam Abu Daud rahimahullahu taala ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menggantungkan nah menggandengkan kemuliaan Islam, kemenangan agama itu selama manusia menyegerakan al-fitr berbuka Nah, ini merupakan sunnah ya yang tidak bisa diremehkan. Barakallahu fikum yaitu mengejarakan berbuka ini digandengkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi menjadi sebab kemenangan di dalam agama kita. Nah, ini menunjukkan ya kepada kita semua bahwa menegakkan sunnah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini adalah prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnah yang wajib kita bersungguh-sungguh di dalamnya. Nah, sekecil apapun menurut pandangan kita, menurut pandangan manusia, tetapi itu sunnah, selama itu sunnah, maka jangan diremehkan. Nam, kita menegakkannya, karena itu menjadi sebab kemenangan, keberuntungan, di dalam Islam, di dalam agama kita. Barakallahu fikum. Lebih-lebih lagi kepada hal-hal yang besar. Naam. Apalagi sunnah-sunnah yang hukumnya wajib. Naam, seperti mengangkat celana di atas mata kaki, memelihara jenggot dan seterusnya dari sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam termasuk ataupun sunnah yang nawafil yang hukumnya sunnah, tidak wajib juga tidak boleh kita remehkan. Menjaga salat-salat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Naam, dan termasuk sunnah-sunnah dalam berpuasa. Ya, sunnah berbuka yaitu menyegerakannya, sunnah bersahur yaitu mengakhirkannya. Nah, maka menyegerakan berbuka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah penyelisihan terhadap Yahudi dan Nasara karena mereka selalu mengakhirkan ya berbuka. Nah, maka di sini beliau mengingatkan kepada kita bahwa ahlul bidah pelaku-pelaku bid'ah dan yang memakai hawa nafsu dalam beragama atau dengan perasaan dengan kejahilan mereka meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mengakhirkan berbuka atau mengakhir menyegerakan bersahur ya ini kebiasaan dari mereka pelaku-pelaku bid'ah atau orang-orang yang jahil yang beragama dengan perasaan atifiyah nah sebagian mereka bersahur di jam satu malam jam dua malam nah padahal bersahur sunnahnya adalah diakhirkan. Nah, berbeda dengan berbuka. Ya, demikian sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Nah, bahkan juga beliau di sini Syekh Abdul Qadir menukilkan kepada kita hadis yang lain yang di, dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Atiyah yang beliau meriwayatkan bahwa uh, sahabat uh, bahwa beliau Abu Atiyah dan Masruq ya pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha lalu memberitakan tentang dua sahabat ya dua sahabat yang disebutkan dalam riwayat adalah Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Musa al-Asy'ari. Nam, salah satu dari sahabat dalam hal ini Abdullah bin Mas'ud menyegerakan berbuka dan menyegerakan as-shalah pada waktunya, pada awal waktunya. Nam, adapun sahabat Abu Musa mengakhirkannya Ya, sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, siapakah dari dua orang itu yang menyegerakan berbuka dan menyegerakan as-shalah? Maka dijawab oleh Abu Atiyah dan Masruq rahimahumullah yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka Aisyah mengatakan hakada sona'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Mas'ud menyegerakan berbuka dan menyegerakan as-salah. Nah, Demikian para kalafikum sunnah daripada berbuka dari berpuasa. Nah, baik di bulan Ramadan ataupun di luar dari bulan Ramadan. Kemudian hadis yang kesembilan adalah dari Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah muttafaqun alaih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah hadis ini dalam Bukhari Muslim Nah, kita bacakan syarah dari Syekh Abdul Qadir rahimahullah. Yang pertama adalah al-mufradat as-sahur dengan fathah sin sa sahur dan dengan domma asin suhur <clears throat> bimakna atas sahur ya keduanya bisa maknanya adalah al-aklu waktu sahar was-sahar atau was was-sahar na'am juz'un al lail kubail as-subuh jadi bisa di fathah sahur dan itu yang ma'ruf bisa di domma dengan makna tas suhur dan maknanya adalah tasahur maksudnya makan di waktu sahur dan sahar itu adalah bagian dari malam sebelum subuh. Jadi melakukan akal makan ya di malam hari sebelum waktu subuh ya yakni di diakhirkan. Nah, sebelum waktu subuh itu sahur. Kemudian barokah yang terdapat dalam hadis ini kata barokah ay ajrun wa thawabun wa quwwatun ala saum wa tansyitun lahu wa takhfifun limasyaqqatihi yaitu pahala ya dan kekuatan atas ber, untuk berpuasa jadi diberi pahala kekuatan untuk berpuasa dan tansyit kesegaran ya segar dan terasa ringan ya dalam menegakkan puasa itu itu makna barokah au namaun ya'ummu dzalika kulluhu wa ghairuhu min badli ta'am alal mahawij wa du'a fi hadzal waqtil mubarak. Atau juga termasuk dalam makna barokah adalah uh, namaun ya, pertumbuhan nam yang mencakup segala ya pertumbuhan dan selainnya. Nah, berupa badlu tu'am yaitu me, menyalurkan makanan kepada orang-orang yang membutuhkannya dan berdoa di waktu yang berkah tersebut. Nah, berdoa di waktu sahur tersebut. Ya, jadi makna barokah mencakup seluruh kebaikan. Ya, yang terdapat di dalam uh, amalan yang syar'i tersebut yaitu amalan puasa. Ya, apa amalan sahur. Nah, bersahur akan menimbulkan barokah menumbuhkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang kedua al-bahth, pembahasan hadis ini rawa Abu Daud wa Nasa'i wal lafdhu li Abi Daud bi isnadin wusifa bi annahu hasan min hadis al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahur fi Ramadan faqala halumma ila al-ghada al-mubarak Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila anna akalat as-sahar hiya fariqun baina siyamil muslimin wa siyami ahli kitab. Nah, jadi Imam Abu Daud dan Nasai dan An-Nasai meriwayatkan hadis ini dan lafaz Imam Abu Daud dengan sanad yang dikatakan hasan yaitu dari hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu jadi hadis bab kita itu hadis Anas bin Malik. Ya, hadis Anas bin Malik ini diriwayatkan juga uh, selain Bukhari Muslim diriwayatkan yang lain dari uh, Abu Daud An-Nasa'i. Nah, dan lafaz dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang hasan itu dari hadis sahabat Arbat bin Sariyah radhiyallahu taala anhu Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah memanggilku untuk bersahur di bulan Ramadan. Kata sahabat Irbat. Fakala, <clears throat> maka Rasulullah SAW bersabda halumma ilal ghada al mubarak. Mendekatlah, marilah ya menuju kepada al ghada makanan yang berkah yaitu sahur. Ya, disifati oleh Rasulullah bahwa makanan dari sahur itu adalah mubarak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wa asyara Rasulullah, Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa makan sahur, makanan sahur itu hiya farikun baina siyamil muslimin wa siyami ahli kitab. Dialah yang membedakan antara puasanya kaum muslimin dan puasanya ahlul kitab, yakni Yahudi wa wan Nasara. Nah, jadi ini juga dalam rangka menyelisihi Yahud wan Nasara. Ya, sebagaimana juga berbuka. Jadi sama. Rasulullah SAW menyebutkan pada menyegerakan berbuka itu menyelisih Yahudi dan Nasara dan juga Rasulullah mengisyaratkan dalam hadis Irbad bin Syariah ini bahwa makan sahur itu adalah yang membedakan puasanya kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab Yahudi wan Nasara. Faqad Muslim fi sahihihi telah diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala faslun ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab akalatus sahar. Naam. Dalam hadis yang lain dari sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu wa Rasulullah SAW bersabda, pemisah antara puasanya kita kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasara adalah akalatus sahar, adalah makan sahur. Makan sahur. Barakallahu fikum. Ini yang kedua pembahasan hadis dan yang ketiga adalah faidah dari hadis. Yang pertama <clears throat> istihbabus sahur. Ya, sunnahnya bersahur. Nah, sekali lagi ini sunnah ya, namun sunnah yang mendatangkan barokah Naam yang tidak bisa diremehkan oleh kaum muslimin. Ya, untuk bergampang-gampangan tidak melakukan sahur. Ya. Naam. Yang kedua, ya apalagi jika sengaja ya. Kalau tidak sengaja ya maka memang hukum hukum asalnya dari sahur itu tidak wajib sehingga tidak mengandung konsekuensi ketika ditinggalkan karena tanpa sengaja ya Berbeda kalau hukumnya wajib, maka ketika kita meninggalkan dia mengandung konsekuensi. Ya, berbeda dengan sunnah. Naam. Akan tetapi bagi yang sengaja-sengaja meremeh-remehkannya, ini yang akan terjatuh kepada penyerupaan terhadap Yahudi wan Nasara. Naam, dan menyerupai Yahudi wan Nasara barakallahu fikum ini diharamkan dalam Islam. Ya, karena itu tasyabbuh. Ya, sehingga hukum sunnah di sini sekali lagi ya ini uh, maksudnya asal daripada hukumnya adalah sunnah tidak wajib ketika orang meninggalkannya ya karena sebab-sebab udur yang syar'i ya maka dia tidak mengandung konsekuensi. Nah, kemudian yang kedua dari kesimpulan hadis ini anna fis sahuri khairan aziman qad la yaftur ala balil insan bahwa dalam sahur terdapat kebaikan yang agung yang terkadang tidak terbeti di benaknya seorang muslim ya nah ini pentingnya kita mengetahui ilmu ya setelah kita membacakan ya eh, hadis-hadis uh, ini ya maka kita telah mengetahui ilmunya ya dan keterangan para ulama bahwasanya al fitr dan sahur ini adalah sunnah yang sangat agung yang mengandung khairan azima, kebaikan yang agung yang tidak bisa diremehkan, yang terkadang tidak terbeti di benak seseorang manfaat yang dia dapatkan. Naam, barakallahu fikum. Kemudian hadis yang berikutnya hadis yang ke-10 wa an Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun rawahul khamsatu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim uh, afwan ada sebelum saya membacakan hadis yang ke-10 ada hal yang ingin saya tambih. Nah, mengingatkan saya pada hadis ini yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As yang beliau adalah termasuk sahabat ya dari empat sahabat yang diistilahkan dengan arba al abadilah ya ada hadis yang terlewatkan ada sedikit kesalahan yang telah saya uh, bacakan kalau tidak salah hadis Hafsah ya Nah, hadis Hafsah tentang itu niyah. Ya, tentang hadis mempermalamkan niat. Nah, saya teringat karena sebagai faedah saja ya, karena di sini di, di dalam syarah hadis itu Syekh uh, Abdullah Ali Basam mengisyaratkan hadis itu sahih, mengatakan kesimpulannya hadis sahih karena uh, walaupun riwayatnya dari Ibnu Lahiyah, Abdullah Ibnu Lahiyah akan tetapi hadis Abdullah ibn Lahiyah itu sahih jika diriwayatkan dari tiga salah satu dari tiga abadilah. Ya, tiga abadilah. Jadi istilah abadilah itu dalam ilmu apa hadis para muhaddisin abadilah dari sahaba, dari tabi'in ya atau dari tabi' tabi'in. Nah, sempat saya sebutkan itu dari tabi'in itu yang ma'ruf ternyata saya setelah saya murojaah eh, Ibnu Abi Lahiyah itu bukan tabi'in tapi tabi tabi'in ya tabi tabi'in sehingga yang meriwayatkan dari beliau dalam hadis ini mempermalamkan niat dari hadis Hafsah Ummul Mukminin adalah Abdullah bin Mubarak ya jadi ada empat abadilah sebenarnya empat ya dari tabi tabi'in juga dari sahabat ya salah satunya dari tabi, dari tabi tabiin adalah Abdullah bin Mubarak maka karena yang meriwayatkan salah satu dari tiga atau empat abadilah yang meriwayatkan dari Ibnu Habilaiyah Ahlahiyah maka hadisnya sahih ya itu berdasarkan penelitian ulama halul hadis karena uh, Ibnu Habilaiyah menjadi rusak hafalan beliau karena ya beliau imam Alul hadis ya dari tabi tabiin rusak hafalannya karena sebab terbakar rumahnya ya sehingga terbakar seluruh maktabahnya catatannya maka setelah itu terjadi kerancuan dalam periwayatan hadisnya ya maka dalam setelah itu ditolak hadisnya ya setelah terbakar rumah maktabahnya maka periwayatan-periwayatan hadisnya ditolak oleh para ahlul hadis dan itu diketahui ya orang-orang yang meriwayatkan sebelum terbakarnya. Di antaranya adalah empat abadilah, yaitu salah satunya Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Lahia tapi dari Abdullah Ibnu Mubarak. Maka hadisnya ya sahih. Naam, demikian barakallahu fikum. Adapun abadilah dari sahabat, salah satunya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Abdullah bin Zubair ya radhiyallahu taala anhum itu empat abadilah dari sahabat. Nah, jadi kalau ada istilah abadilah maksudnya orang-orang yang bernama Abdullah, jamaknya abadilah. Nah, ini sebagai faidah barakallahu fikum. Kemudian hadis yang ke-10 dari Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ida aftara ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berbuka, hendaklah dia berbuka dengan tamar, ya dengan kurma. Fa in lam yajid falyuftir ala ma'in. Jika dia tidak mendapati kurma, dia berbuka dengan air. Naam, fa innahu tahur karena air itu mensucikan, yakni membersihkan, suci dan mensucikan. Naam. Hadis ini diriwayatkan Imam yang lima, disahihkan Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim Rahimahumallah taala jami'an. Kita lanjutkan insyaallah syarahnya pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.